Ikhwan wa akhwat fillah Insyaallah pada pagi hari ini hari Kamis tanggal 8 Muharram 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2008. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama Al-Tahawi Rahimahullah Ta'ala Yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah Bertepatan dengan abad ke-10 Masehi Yang lalu kita telah menyelesaikan Sampai poin berapa? Poin 5 ya Sampai poin 5 Yaitu tentang Qadimun bila batida daimun bilantiha bahwa Allah itu adalah yang awal yang sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada tanpa permulaan dan Allah adalah al-akhir yang kekal tanpa kesudahan setelah segala sesuatu binasa. Sekarang kita masuk poin yang keenam dan poin-poin setelahnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala la yafna wa la yabid. Berkata penulis kitab ini Al Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya kata beliau la yafna wa la yabid. Allah itu tidak fana dan tidak pula binasa. Tidak fana, tidak pula binasa. Sebenarnya poin keenam ini adalah takkit penekanan poin kelima. Qadimun bila bertidak, daimun bilantihak. Jadi Allah itu sudah ada semenjak dahulu kala sebelum adanya sesuatu dan Allah tetap ada kekal selama-lamanya setelah semuanya binasa. Di sini ditekankan lagi bahwa Allah itu tidak panak, tidak pula binasa la yafna wa la yafid. Jadi kita masih berbicara tentang Allah, siapa Allah itu. Jadi ini penekanan yang lalu, penekanan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 3, "Huwal awwalu wal akhiru." Kemudian dalil-dalil dari poin ke-6 ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Itu adalah bukti-bukti bahwa Allah kekal tanpa batas, tanpa kesudahan. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti akan fana. Akan binasa. Yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Yang kekal adalah wajah Allah. Maksudnya adalah zat Allah yang mempunyai wajah. Karena ayat ini itu biasanya kita sering melihat di tafsir-tafsir ditafsirkan wa yabqa wajhu rabbika ay zatuhu. Yang kekal adalah wajah Tuhanmu maksudnya adalah zatnya. Nah kata-kata zatnya ini bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud zatnya itu adalah dia mengisbatkan adanya Allah tapi menafikan wajah Allah, ini adalah salah. Kalau yang dimaksud adalah zat Allah yang mempunyai wajah, ini benar. Karena banyak dalil-dalil mengenai Allah mempunyai wajah. Cuman wajah Allah seperti apa, bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya dan kita dilarang mereka-reka. Kita tidak akan mampu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya akan fana, yang kekal hanya Allah semata. Kemudian di situ ada kata-kata la yafna wa la yabid, itu sebenarnya maknanya hampir sama, bahkan sebagian ulama mengatakan maknanya itu sama, hanya penekanan saja. Allah itu benar-benar kekal selama-lamanya tanpa batas tanpa kesudahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 88. Al-Qasas 88, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu itu pasti akan binasa, akan fana kecuali wajah Allah. Kecuali zat Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengibatkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara dalil dari poin ke-6 ini pula yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 58. Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut dan bertawakallah kamu kepada Al-Hayy yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna yang tidak ada kematian di sana. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun." Wahai Allah, Engkau adalah Al-Hayyu yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia mereka semuanya akan mati. Selain Allah pasti akan fana, pasti akan binasa. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu pasti akan fana, akan binasa, akan musnah, akan habis kecuali Allah Subhanahu wa taala saja maka berarti ini adalah sifatul kamal. Ini adalah bukti betapa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Karena itu, karena Allah yang Maha sempurna seperti ini, maka hanya Allah lah yang berhak disucikan. Hanya Allah lah yang berhak diibadahi, yang lainnya tidak. Ada apa kita bergantung pada yang fana? Kenapa kita mengharapkan yang fana? Kita harapkan saja zat yang maha hidup, maha kekal, tidak akan mengenal fana, tidak pernah kenal mati. Maka dari itu Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau mau tawakal, mau bergantung, bergantunglah kepada zat yang tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Ada sebuah kisah ini seorang orangnya langsung cerita ke saya. Dia ini suka datang ke orang pinter orang pinter. Menurut dia ini orang pinter bukan dukun katanya. Ini caranya cara-cara cara-cara syar'i. Tapi sebenarnya adalah dukun. Karena kalau dilihat dari prakteknya orang ini memakai jin. Pakai jin. Sudah si fulan ini selalu datang ke orang tersebut, ke orang pinter itu. Selalu datang ke sana. Ada masalah apa datang ke sana. Sampai masalah yang paling kecil pun datang ke sana. Subhanallah suatu ketika orang tersebut, orang pintar itu dalam kurung orang bodoh, dia itu tiba-tiba sakit mendadak, langsung dia mati. Sakit mendadak langsung mati. Kata orang-orang diserang oleh orang lain. Jadi ada yang nyerang dia. Dia kalah serangan. Pas dia lengah, serangannya masuk. Ini ilmunya sudah ilmu-ilmu Brahma Kumbara ya. Kita nggak nyambung ilmunya. Nah si fulan tadi yang biasa datang itu bingung. Bingung luar biasa. Kenapa dia bingung? Karena tempat bergantungnya sudah mati. Wah, siapa sekarang penggantinya? Siapa penggantinya? Bingungnya luar biasa. Karena kalau ada masalah datangnya ke situ karena Tuhannya sudah mati. Maka jawabannya adalah Watawakkal 'alal hayyil la yamut. Kalau mau tawakal, mau bergantung, mau pasrah kepada Allah, Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati karena semuanya diatur oleh Allah. Kalau kita merenungkan ini, ikhwan wa akhwat fillah kita akan mendapatkan tauhid yang murni. Allah adalah segala-galanya. Yang lain itu tidak ada apa-apa. Yang lain itu yang membesarkan adalah kita sendiri. Para rasul, para nabi itu bukan untuk dikultuskan, tapi untuk diikuti. Karena kita tidak mungkin tahu cara beribadah kepada Allah yang benar melainkan melalui tangannya para rasul. Tapi bukannya mereka diagung-agungkan, bahkan apalagi mereka disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi rasul aja nggak boleh, malaikat aja nggak boleh, apalagi orang biasa. Jadi Allah satu-satunya yang berhak disucikan, diibadahi, yang beliau menciptakan segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan kita beribadah kepada Allah selama-lamanya. Hanya Allah lah yang kekal, semua makhluk akan mati, kemudian nanti akan dibangkitkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan dan tanpa kesudahan. Wal awalu wal akhiru. Jadi ini adalah poin yang keenam. Pembahasannya cukup seperti itu karena masih berlanjut, masih lanjutannya yang lalu. Selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh ini pembahasannya tentang tentang takdir. Kitab Aqidah Tahawiyah ini pembahasan masalah takdir itu banyak, tapi tempatnya dipisah-pisah. Di sini, di sana, enggak urut. Demikian pula pembahasan tentang Allah, tentang malaikat dan yang lainnya. Itu oleh beliau tidak diurutkan. Sehingga sebagian ulama berusaha untuk merapikan, menertibkan masalah takdir, takdir saja, Allah, Allah saja dan semisalnya. Wallahu a'lam, mungkin tujuan daripada beliau Al-Imam At-Tahawi ini supaya tidak monoton, tidak membosankan. Karena kalau kita bahas satu materi itu secara berapa namanya? Secara panjang nanti bisa membosankan. Jadi beliau sebenarnya mengikuti cara Al-Qur'an. Al-Quran membawakan kisah atau hukum itu banyak dan tempatnya bisa-bisa. Supaya tidak membosankan dan tiap-tiap ada yang baru, tiap-tiap ada kisah yang yang diulang itu selalu ada tambahan. Tidak sama persis tapi ada tambahannya. Di sini beliau mengatakan poin yang ketujuh, wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendaknya. Nah, ini akidah masalah takdir. Dan ini kalau kita imani poin ketujuh ini kita akan hidup tenang, damai dan bahagia. Poin yang ketujuh. Jadi poin ketujuh ini adalah itbatul qadar wa itbatul iradah penetapan tentang adanya takdir dan penetapan tentang adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada takdir termasuk prinsip Islam yang termasuk dalam rukun iman yang keenam. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semua yang dari Allah baik, tapi buruk itu menurut kita. Iman kepada takdir ini Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah Kita perlu kembali kepada akidah yang benar Akidah ahli sunnah wal jamaah Karena dalam masalah takdir ini Ada dua kelompok yang tergelincir Dan kita tidak akan membahasnya terlalu dalam Nanti aja di tempat-tempat lain kalau dibahas lagi Yang dikenal dengan kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada. Kita yang berkuasa. Kita yang bisa segala-galanya. Takdir itu tidak ada. Sementara kalau Jabriyah mengatakan semuanya serba takdir. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Dan kelompok Qadariyah ini munculnya sudah semenjak dahulu kala pada masa sahabat Rasulullah SAW. alaihi Sudah muncul mereka. Yang dikenal pelopornya adalah apa namanya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Dia berada di Basrah, dia menyebarkan pemikirannya tentang tidak ada takdir. Lalu orang-orang Basrah mengingkarinya dan orang-orang dari Basrah itu berkeinginan kalau nanti haji ketemu sahabatnya Rasulullah SAW, mereka akan mengajukan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi munculnya itu sudah semenjak masa akhir sahabat. Akhirnya sebagian orang Basrah ini ketemu dengan sahabat Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dirangkul dicium sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka bertanya di tempat kami di Basrah itu ada seorang yang menyebarkan aliran qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala takdir itu tidak ada semuanya terjadi seperti biasa Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Sahabat Abdullah ibnu Umar marahnya bukan main. Beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Kata beliau, "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaban ma qafilahullah hatta yu'mina bil qadar." Kalau sekiranya salah seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka iman dulu kepada takdir. Kemudian beliau mengatakan fa in laqitahum fa akhbirhum anni bariun minhum wa hum baraun minni. Kalau kamu ketemu mereka nanti, kamu beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Jadi prinsip ini Kata beliau amalan apapun akan sia-sia kalau tidak iman kepada takdir. Jadi rukun iman satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian ada aliran Jabriyah tandingannya. Jabriyah mengatakan semuanya terbatas takdir, kita kayak robot, gitu aja. Dan semuanya itu tidak benar. Ahli sunnah wal jamaah dan insyaallah kita akan bahas banyak nanti. Mengitbatkan adanya masyiah, iradah dan kudrah untuk makhluk. Kita punya kehendak, kita punya keinginan dan kita punya kemampuan. Tapi masyiah, iradah dan kudrat kita itu di bawah masyiah, iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap di bawah kekuasaan, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas panjang lebar pada saatnya karena pembahasan takdir nanti akan banyak sekali. Kita bahas poin ini dulu aja, supaya terlalu panjang. Jadi di sini wala yakunu illa ma yurid, tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah tentang kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yasin ayat nomor 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi Allah kalau menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat nomor 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan adalah kamu berkehendak melainkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Jadi ini adalah kalau dikenal dalam ilmu takdir itu ya, ini iroda apa? Iroda kauniyah. Takdir Allah yang pasti terjadi dan tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Jadi tujuan daripada poin yang nomor ke-7 ini adalah membantah kelompok kelompok mana? Kelompok Qadariyah yang mengatakan takdir tidak ada. Dan Qadariyah ini sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan biasanya kelompok Qadariyah ini diwakili oleh mereka-mereka yang biasanya orang pintar malahan kena Qadariyah itu. Cendekiawan, intelektual, merasa pintar, selalu sukses, Kemudian dia juga jarang sakit, sehat terus, biasanya sombong. Mengatakan takdir Allah itu tidak ada. Dia bisa segala-galanya. Bahkan yang lebih parah lagi mereka beranggapan beriman kepada takdir menyebabkan kemunduran. Nah, berarti orang ini salah paham tentang permasalahan takdir. Mungkin dia anggap takdir sama dengan pemahamannya kaum Jabriyah Memang kalau Jabriyah itu orang-orang orang putus asa. Kalau Jabriyah kebanyakan orang putus asa, orang frustasi, orang yang selalu gagal dalam hidup, yang banyak penyakitnya, yang miskin, nggak punya apa-apa, akhirnya dia putus asa. Dia mengatakan semuanya serba takdir. Ahlu sunnah tidak. Justru ahlu sunnah itu kalau orang iman kepada takdir hidupnya tambah semangat. Semangat dia itu. Semangat Kemudian apa yang didapat kesuksesan dia tidak sombong, kalau ada yang gagal dia tidak putus asa. Iman kepada takdir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid, Ma'afabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi di antara faedahnya iman kepada takdir itu kalau kita mendapat sesuatu, kalau mendapat nikmat, maka kita tidak akan sombong. Kalau kita mendapat musibah tidak akan putus asa. Buat apa dipikiri? Toh ini juga kehendak Allah, apalagi Allah telah menuliskannya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Pasti terjadi dan sekarang sedang terjadi. Alhamdulillah terjadinya cuman begini, tidak lebih parah daripada yang yang ada. Takdir ya ikhwan. Kemudian kalau kita mau bahas masalah takdir pula, ada empat poin, empat tahapan yang itu perlu kita pahami dan itu merupakan rumus memahami masalah takdir. Pertama-tama adalah al-ilmu. Kita mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah maha luas, Allah tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ilmu Allah luas. Kemudian yang kedua adalah al-kitabatu, penulisan. Ilmu Allah itu dituliskan di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu azali. Dan nanti ada peringkiannya lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiatu. Kita mengimani adanya masyiatullah, kehendak Allah. Ya ini yang kita bahas ya ini kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat al-khalqu, tentang penciptaan. Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta Allah menciptakan kamu dan juga menciptakan semua perbuatanmu. Pelan-pelan aja ya, nanti kita bahas semuanya masalah takdir ini pada saatnya. Sekarang satu-satu. Sekarang kita baru bahas masalah kehendak Allah yang dikehendaki pasti terjadi. Keburukan dan kebaikan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada iblis Ada orang taat, ada ahli maksiat Ada ahli tauhid, ada ahli syirik Ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah Ada pencuri, ada ahli maks ada orang berzina, macam-macam Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Ini kita baru bicara tentang kehendak Allah, takdir Allah yang pasti terjadi dan tidak akan mungkin meleset. Allah menciptakan kebaikan ada hikmahnya. Allah menciptakan keburukan juga ada hikmahnya. Dan semua itu bagi Allah adalah baik. Menurut kita tidak baik. Karena Allah menciptakan semua itu berdasarkan hikmah yang sangat agung tujuan yang sangat mulia. Apa tujuannya diantaranya? Tujuannya adalah menguji kita, ikhtibar dan imtihan. Kita diuji, dicoba oleh Allah. Sukses nggak kita dalam cobaan itu? Ada yang baik, ada yang buruk, kita diuji, milih mana? Kemudian dengan adanya ujian itu akan tampak siapa yang toyib, siapa yang hobi. Siapa yang lulus dia adalah orang baik, Siapa yang gagal dia adalah orang yang yang buruk. Orang yang sukses beramal soleh dia mendapat balasan kebaikan. Orang yang gagal beramal buruk dia mendapatkan balasan keburukan. Semua ada hikmah dan Allah menciptakan tidak sia-sia. Poin ini di antara dalilnya yang paling tampak adalah surat Al-Baqarah 253. Al-Baqarah 253 Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Ini pembahasan kita tentang poin yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwa takdir itu ada, bahwa bahwa Allah mempunyai kehendak. Kalau kita imani ini kita hidup itu tenang. Semuanya telah ditakdirkan Allah dan semuanya berjalan menuju yang ditakdirkan Allah. Dan takdir itu gaib, kita baru tahu setelah terjadi. Ke depan kita nggak tahu. Contoh yang paling gampang masalah takdir ini kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an satu surat penuh, surat Yusuf lengkap dan Allah tidak mengulang-ulang lagi di tempat yang lainnya. Lengkap. Di sana Allah mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling baik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanan qasas. Kami akan menceritakan kepadamu cerita yang terbaik, kisah terbaik. Bagaimana kisahnya? Allah telah menakdirkan Nabi Yusuf untuk menjadi nabi dan rasul semenjak dahulu kala dan Allah telah menuliskannya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Betul apa tidak? Betul. Tapi perjalanan menuju menuju yang telah ditakdirkan Allah itu panjang perjalanannya. Mula-mula beliau ketika masih kecil bermimpi. Mimpi ini inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Melihat sebelah bintang, matahari dan bulan sujud pada beliau. Lalu beliau bercerita kepada ayahnya, ayahnya juga seorang nabi, nabi siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Ah? Nabi Yakub alaihi salam. Cerita kepada ayahnya dan Yusuf mempunyai 11 saudara. Dengan beliau ada belas. Nabi Yakub mengatakan jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena khawatir nanti mereka iri. Ini adalah kebaikan kelebihan biasa manusia itu iri apalagi sesama saudara. Namun ternyata terjadi juga ayahnya lebih menyayangi Yusuf daripada yang lainnya. Akhirnya mereka benar-benar iri dan mereka hendak mencelakakan Nabi Yusuf. Mereka mengadakan pertemuan di antara saudara-saudara. Enaknya Yusuf ini diamalkan. Mula-mula ada usulan Yusuf akan dibunuh. Iya kan? Tapi mereka tidak akan pernah bisa membunuh Nabi Yusuf. Tidak akan pernah bisa membunuh Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Allah telah menakdirkan Nabi Yusuf menjadi nabi dan rasul. Gagal. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada salah seorang dari mereka, Yusuf dibuang saja ke sumur. Sudah dibuang ke sumur. Disingkat ceritanya ya. Kemudian ada musafir lewat, dia butuh air, dia ngambil air, ternyata dia menemukan Yusuf. Dan subhanallah, yang menemukan ini ternyata tidak begitu berminat dengan Yusuf. Kalau dia berminat, oleh dia akan di, dibawa ke rumahnya. Yusuf ganteng, tampan orangnya, gagah. Tapi Allah menjadikan dia tidak berminat. Sehingga dibawa ke pasar, dijual di pasar. Dan subhanallah yang membeli adalah seorang seorang raja, seorang apa namanya menteri lah, setingkat menteri Al-Aziz. Yang mana menteri ini dan istrinya sudah lama menikah nggak punya anak. Dapat Yusuf senang sekali, dianggap sebagai anaknya, ditaruh di rumahnya, dimuliakan, dihormati. Karena Yusuf tampan, akhirnya istrinya Al-Aziz terfitnah juga. Dia berusaha mengajak serong tapi gagal. Sampai singkat cerita Nabi Yusuf difitnah. Difitnah masuk ke dalam penjara dulu. Jadi perjalanan panjang. Dan subhanallah di dalam penjara ketemu dengan dua orang yang mimpi. Yang menanyakan takwil mimpinya kepada Nabi Yusuf. Yusuf cerita takwil mimpinya. Yang satu akan keluar dibunuh, yang satu keluar kerja lagi menjadi pegawainya raja. Terjadilah takwil mimpi itu Yusuf di penjara. Tujuh tahun di penjara. Bukan sebulan, dua bulan, bukan tujuh bulan. Tujuh tahun di penjara. Perjalanan panjang. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf, ya, rajanya mimpi. Mimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Akhirnya pegawai raja yang mantan narapidana, yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, ingat Yusuf. Oh di penjara ada Yusuf. Dia pandai menakwilkan mimpi. Akhirnya dia dikeluarkan dari penjara, menawarkan mimpi. Bahkan beliau dicalonkan menjadi menteri yang mengawasi perbendaharaan negara. Sampai akhirnya keluarganya datang semuanya, kemudian mimpinya menjadi kenyataan. Sebelah saudaranya bintang, kemudian matahari dan bulan, bapak dan ibu sujud kepada beliau. Beliau jadi orang mulia, jadi nabi, jadi rasul. Ini takdir Allah. Tapi perjalanannya panjang atau pendek? Panjang berliku-liku. Yang ditakdirkan Allah terjadi, tinggal sebabnya saja. Maka dari itu di akhir-akhir surat Yusuf Allah mengatakan wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu selalu menang dalam semua urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau sudah kun, bayakun. Jadi iman kepada takdir ini penting dan kalau orang iman kepada takdir maka dia akan hidup tenang, tentram dan damai, dia akan semangat dalam hidupnya. Kemudian kalau dia sukses dia tidak akan pernah sombong, dia mengatakan ini adalah takdir Allah. Kalau dia gagal dia tidak akan pernah putus asa, usaha lagi dan seterusnya. Jadi orang yang pandai itu adalah orang yang melawan takdir dengan takdir. Bukan menyerah kepada takdir. Melawan takdir dengan takdir. Di antaranya melawan takdir dengan doa, melawan takdir dengan usaha. Karena takdir itu ada dua macam, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ada takdir yang dikenal dengan takdir mukrom, ada takdir yang dikenal dengan takdir muallaq. Takdir mukrom itu adalah takdir yang pasti terjadi, nggak bisa berubah. Kalau takdir yang mu'allak itu adalah takdir yang ada ketergantungan, ada keterkaitan. Yang bisa berubah apabila kita melakukan keterkaitannya itu. Cuman yang mana yang bisa berubah, yang mana yang tidak bisa berubah kita juga nggak tahu. Tapi kita disuruh berbuat terutama amalan-amalan yang bisa merubah takdir. Di antaranya adalah doa la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian juga di antaranya adalah silaturahim, menyambung tali silaturahim. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin oleh Allah dipanjangkan umurnya dan dijadikan banyak rezekinya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Berarti kalau orang nyambung silaturahim, rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Ada yang mengartikan sesuai dengan dohirnya, ada yang menafsirkan diberi barokah, umurnya barokah, rezekinya barokah. Jadi ada ketergantungan, keterkaitan. Orang yang tidak bisa dibenarkan adalah orang yang bergelimang dalam kemaksiatan dan dia mengatakan ini adalah takdir. Tidak benar. Karena takdir itu ke depan kita belum tahu. Ya sudah terjadi baru kita tahu itu adalah takdir. Kalau sekarang maksiat kita bilang sekarang ini adalah takdir, tidak bisa, tidak bisa diterima. Ada sebuah kisah juga yang menarik terjadi kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu Ketika itu ada pencuri Yang pencuri ini ditangkap Kemudian karena barang curiannya itu menyebabkan dia dipotong tangan Mencapai kadar tertentu Akhirnya diputuskan untuk dipotong tangannya Ketika hendak dilaksanakan pemotongan tangan itu Ternyata pencurinya mengatakan Innama saroktu biqadarillah Saya mencuri itu kan takdir Jangan potong tangan saya itu kan takdir Allah. Kemudian apa? Kata sahabat Umar, "Wa inna ma naqta'u yadaka beko Iya, kalau gitu. Kami juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Jadi ngelawan takdir dengan takdir. Kamu beralasan mencuri takdir Allah, kami juga beralasan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ini namanya ngelawan takdir dengan takdir, bukan pasrah kepada takdir. Itu adalah poin yang ke-7 Ikhwan wa akhwat rahmatullah bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita yang terakhir pada pagi hari ini poin yang ke-8 la tabluhuhul awham wa la tudrikuhul afham tidak dapat dijangkau oleh dugaan atau perakiraan, tidak pula oleh pemikiran atau akal pikiran. Jadi akidah kita tentang Allah. Jadi Allah itu zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan, perakiraan-perakiraan. Tidak pula bisa dijangkau oleh pemikiran-pemikiran dan akal dangkal semata. Contohnya tadi, kita tadi sempat menyinggung Allah punya wajah. Kita mengatakan Allah punya wajah karena Allah mengatakan bahwa Allah punya wajah dalam Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan Allah punya wajah di dalam hadis. Tapi kita jangan pakai praduga, perakiraan, pakai akal. Kira-kira seperti apa, bagaimana? Nah, itu nggak boleh, nggak mungkin, nggak mampu kita, tidak akan mampu. Maka akidah kita di sini kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, menetapkan zat Allah sebagaimana adanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa empat perkara. Tanpa empat perkara min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamtil tanpa ditahrif tanpa diubah-ubah oh wajah itu maksudnya adalah zat bukan wajah nah, ini merubah, tidak boleh Allah tidak membohongi kita Allah berkata jujur waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha Allah paling jujur Allah paling benar tidak bohong Kemudian tanpa taktil, tanpa kita mengingkarinya, kita terima, tidak usah diingkari. Kemudian yang ketiga, tanpa takyif, tanpa kita mereka-reka. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Nah, enggak boleh, enggak mampu kita, enggak mampu. Kemudian yang terakhir tanpa tamtil, tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang jelas wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Terus bagaimana? Ya tidak boleh bagaimana itu. Jadi kalau makna, makna itu jelas. Kalau kaifiyah itu yang kita tidak tahu. Wajah, wajah itu ya wajah ini namanya wajah. Maknanya jelas. Cuman kaifiyah bagaimana wajahnya Allah itu yang kita tidak mampu. Laisa telihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang kita tidak akan mampu menjangkau Allah dengan dugaan-dugaan kita, dengan perakiraan-perakiraan kita, tidak pula oleh pemikiran kita atau hasil perenungan-perenungan. Karena ilmu kita sangat terbatas dan ilmu Allah tidak terbatas. Allah berfirman di dalam surah Taha ayat nomor 110. Surah Taha ayat 110, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui yang di depan kita dan yang di belakang kita. Allah tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Wala yuhituna bihi ilma, tapi mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Kita mengenal Allah, kita tahu Allah, tapi kita menguasai tentang Allah enggak mungkin. Al-ilmu ya Al-idrak tidak, al ihapoh tidak. Kita punya ilmu tentang Allah betul, kita kenal Allah betul, makrifat Allah betul. Tapi kita menguasai tentang Allah nggak mungkin. Maha Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita tentang Allah sangat terbatas. Allah Maha Akbar, Allah Maha A'zam, lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Jadi maksudnya di sini, ikhwan wa akhwatillah, rahimakumullah, Jangan sekali-kali kita berhayal tentang Allah. Berhayal, bayang-bayangkan. Yang lalu sempat kita singgung ya. Orang kalau bayang-bayangkan Allah, berarti dia nyembah siapa? Nyembah berhala. Berarti dia menciptakan Tuhan, dia menciptakan Allah. Hasil ciptaannya sendiri. Maka dari itu, Al Imam Malik rahimahullahu taala ketika menjelaskan di majelisnya di masjid Rasulullah saw di Madinah. Beliau bicara masalah akidah, asma wa sifat, di antaranya beliau berbicara tentang al-istiwa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ada tujuh ayat di Quran seperti ini. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy adalah singgasana, Bersemayam kalau manusia itu ya duduk. Ya. Tapi untuk Allah nggak tahu kita bersemayamnya seperti apa kita tidak tahu. Maknanya jelas, kaifiyahnya kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Tapi ada seseorang yang memancing-mancing kemarahan Imam Malik. Orang itu sengaja bertanya untuk apa namanya untuk membangkang, bukan untuk cari tahu untuk membangkang. Kata orang itu, ya Imam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa kaifa istawa. Hai Imam Malik, katanya Allah bersemayam di atas arsy. Terus bagaimana bersemayamnya Allah itu? Seperti apa bersemayamnya Allah itu? Waduh Imam Malik ini orang yang kenal Allah. Beliau orang yang sangat kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang benar-benar tidak beradab, nggak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan faat roko malikun ra'sahu wa tasaffafa 'araqan. Imam Malik langsung menundukkan kepalanya sambil bermandikan keringat. Ini pertanyaan nggak punya akhlak, nggak punya adab. Lalu beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bihi wajib wasu'al anhu bid'ah. Al-istiwa bersemayam itu maklum, maknanya jelas. Wal kaif bagaimana bersemayamnya Allah ini yang kita tidak tahu. Wasu'al wal iman bihi wajib, iman kepadanya adalah wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Kalau kita bertanya-tanya bagaimana, bagaimana, bagaimana ini adalah bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Kenapa kok fitnah? Karena tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, oleh salafus soleh, tidak pernah ditanyakan. Mereka mengimani sebagaimana adanya tanpa mereka apa namanya masuk terlalu mendekat dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi yang kita tidak tahu adalah kaifiyahnya. Makna jelas kaifiyahnya kita tidak tahu bagaimana. Ya. Dan sifat-sifat seperti ini banyak sekali yang jelas ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah yang ada di dalam Al-Qur'an kita imani. Karena dalam Al-Qur'an itu Allah memberitahukan tentang diri Allah. Kita percaya, kita imani. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang Allah, kita imani. Tanpa empat hal tadi, tanpa ditahrif, dirubah-rubah, tanpa ditaktil, diingkari, tanpa ditakyi direka-reka ditanyakan bagaimana-bagaimana kemudian tanpa ditamtil diserupakan Allah dengan makhluknya kita terima sebagaimana adanya inilah kita ahli sunnah wal jamaah akidah Rasulullah dan para sahabat dan ini adalah akidah yang paling gampang paling gampang karena kalau orang itu merubah-rubah nanti lama-lama bingung sendiri karena tiap-tiap ada kata dalam Quran atau dalam hadis yang kira-kira menurut dia itu bisa menyerupakan Allah dengan makhluk oleh dia berusaha untuk dirubah-rubah. Akhirnya bingung. Yang membuat seseorang itu merubah atau mengingkari karena pertama-tama dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Wah, kalau Allah punya wajah nanti berarti kan kayak makhluk. Kalau gitu harus dirubah wajahnya. Berarti itu. Ahli sunnah wal jamaah dia tidak seperti itu dia imani sebagaimana adanya. Inilah kita yang benar. Yang penting tidak dibayang-bayangkan, tidak diduga-duga, tidak dihayal-hayalkan. Kita iman sebagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Rahimahumullah taala Jema'in Mungkin itu dulu ya tiga poin untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. InsyaAllah nanti berikutnya kita masuk poin-poin yang setelahnya. Dan hari Kamis depan kita libur satu ya. Karena saya akan keluar kota. Jadi Kamis depan kita libur satu aja. Kamis depan saja, setelah itu Kamis berikutnya kita masuk seperti biasa. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik. Ya. Wafika barokallah Takdir dapat diubah dengan doa dan silaturahim. Tapi bukankah doa dan silaturahim yang kita lakukan juga merupakan takdir Allah taala? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul memang. Memang betul. Doa akan merubah takdir. Doa kita juga merupakan takdir Allah. Allah menakdirkan kita untuk berdoa, Lalu Allah mengabulkan doa kita. Maka dari itu, takdir itu sikap kita bukan hanya diam saja. Kita berusaha. Kita merubah takdir dengan takdir. Dan kita tahunya takdir setelah terjadi. Untuk ke depan kita tidak tahu apa-apa. Maka dari itu para sahabat ketika menanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah cerita takdir sudah beres semuanya, lalu sahabat bilang, Ya Rasulullah fafimal amal Idan nattaqil. Ya Rasulullah kalau gitu buat apa kita beramal Kita pasrah aja ya Rasulullah Ternyata jawabannya Rasulullah SAW alaihi wasallam la i'malu fa kullun lima khuliqala. Jangan pasrah begitu. Kamu berbuat. Karena nanti oleh Allah masing-masing itu dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan. Dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan. Jadi takdir ini menunjukkan ilmunya Allah yang maha luas. Allah tahu semuanya. Allah tahu siapa kita. Ke depan nanti kita siapa. Kita siapa Allah tahu. Kita ahli surga atau ahli neraka Allah tahu. Allah maha sempurna. Kalau Allah nggak tahu berarti Allah nggak sempurna. Betul atau tidak? Kalau Allah nggak tahu berarti Allah nggak sempurna. Allah kurang, Allah cacat kalau gitu. Allah maha tahu, Allah sempurna. Kemudian Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat dari surat Al-Lail Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna lil usra. Ini motivasi supaya kita beramal kebaikan. Orang yang dermawan, orang yang bertakwa, orang yang beriman dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang kikir, orang yang sombong, yang enggak mau iman dimudahkan jalannya menuju neraka. Jadi ini dipahami sebagai motivasi. Kita telah ditunjuki oleh Allah ini jalan kebenaran ke surga, ini jalan keburukan ke neraka. Ini kita pilih aja kebenaran. Insya Allah sampai mati pun kita di atas kebenaran. Yang penting kita baik lahir batin. Maka dari itu kalau orang itu selalu sukses dalam kemaksiatan, jangan bahagia, jangan bangga, hati-hati. Ini jalan tol menuju menuju neraka. Tapi ada lagi orang selalu gagal dalam kemaksiatan. Bersyukurlah kepada Allah. Ini contoh paling gampang. Ada orang itu kalau mau pacaran itu gampang. Gonta ganti pacar gampang. Ini jangan bangga. Ini jalan tol ke neraka ini. Tapi ada lagi orang mau cari pacar nggak pernah dapat, nggak ada yang mau. Ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ini jalan ke surga. Ada orang mencuri, korupsi, nggak pernah ketemu, sukses terus. Ya, hati-hati, ini jalan ke neraka. Jangan bangga. Ada orang ketika korupsi mencuri selalu ketemu. Alhamdulillah, oleh Allah dimudahkan jalannya ke surga. Jadi begitu. Walhasil takdir ini kita imani dengan kita tambah semangat, tambah optimis Mana? Berusaha terus Yang milik kita kena kita Yang bukan milik kita nggak akan kena kita Itu aja Jadi orang iman kepada takdir tambah semangat hidupnya Dan kita tahunya setelah terjadi Ya Misalnya seorang ikhwan Dia ingin menikahi seorang akhwat Usaha maksimal Ya lobby sana, lobby sini Doa, ini dan itu macam-macam Gagal pertama, kedua Gagal kedua, ketiga gagal ketiga keempat terus sampai mentok cari yang lain. Iya. Berarti bukan takdir saya, berarti bukan jodoh saya. Tapi usaha dulu. Usaha dulu. Tak usaha maksimal, oh berarti memang dia bukan jodoh saya. Saya terima dengan ikhlas. Saya yakin Allah akan memilihkan yang terbaik untuk saya. Enak, tenang. Iman kepada takdir. Itu tambah semangat hidupnya. <clears throat> Maka dari itu sahabat Umar Ibnul Khattab Beliau tidak terlalu memikirkan dikabulkan doa atau tidak Yang dipikirkan oleh beliau adalah keinginan untuk berdoa Beliau mengatakan Inilah ahmilu hammal ijabah Walakin ahmilu hammad doa Faman ulhamad doa Fa innal ijabata ma'ahu Aku tidak terlalu memikirkan tentang dikabulkannya doa Yang aku pikirkan adalah tentang keinginan berdoa karena barang siapa yang oleh Allah diberi ilham untuk berdoa, maka berarti Allah hendak mengabulkan doanya. Maksudnya sahabat Umar, kamu nggak usah mikir dikabulkan nggak dikabulkan. Yang penting kamu doa dengan yakin dengan syaratnya. Itu aja, beres. Karena kalau kamu sudah berdoa, berarti Allah akan mengabulkan doamu. Allah mengilhamkan kepada kamu untuk berdoa. Untuk Allah mengabulkan doa. Yang penting doa, usaha. Seperti itu. Bolehkah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita berdoa di dalam hati Tanpa mengucapkannya Boleh ya Kalau yang ditanyakan boleh atau tidak boleh Jawabannya boleh Cuman yang afdol itu hati dan sekaligus Lisan dan lebih mantap Karena doa itu mengandung Istilahnya apa Mantra-mantra yang memberikan kepada kita motivasi. Kalau kita ucapkan dan kita dengar itu kita tambah mantap daripada hanya di dalam hati saja. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini penuh dengan kebaikan. Pertengahannya penuh dengan kemenangan. Akhirnya penuh dengan kesuksesan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Kan lebih mantap ya. Kita ucapkan tenang, pelan-pelan, didengarkan oleh telinga, diresapi dalam hati. Tambah mantap. Daripada dalam hati saja. Walaupun boleh. Kalau dalam hati kan gini aja kan. Ya, gitu aja. diucapkan lebih mantap. Manakah yang lebih utama dan cepat dikabulkan oleh Allah berdoa dalam hati atau diucapkan oleh lisan? Nah itu, nggak usah mikir dikabulkan dikabulkan. Yang penting doa yang banyak. Insya Allah dikabulkan semuanya oleh Allah Mana mata Allah. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, ya kita kembali kepada adab-adab doa. Adab doa diantaranya kita yakin, kita mantap, kita berprasangka baik kepada Allah, kemudian juga menyebut-nyebut nama Allah dan sifatnya, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kemudian kalau bisa didahului dengan memperbanyak amal soleh dulu, dalam keadaan punya wudhu, menghadap kiblat, doanya diulang-ulang sampai tiga kali. Kemudian yang paling prinsip makanannya halal, mengkonsumsi yang halal. Karena ada orang yang telah berdoa dengan mengangkat tangan, menyebut-nyebut nama Allah, dia banyak beribadah, tapi ternyata Muhammad amuhu haram, wa haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya haram. Fa anna yustajabu Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz kenapa kajiannya dipindah di sini Bolehkah saya minta jadwal kajiannya Ustaz Supro Ya Untuk kemis ini dipindah di sini Karena di Masjid Anur sekarang lagi Dibangun, dibongkar bagian belakang Sehingga awal tidak mungkin bisa Ngaji di sana Adapun mengenai jadwal kajian Insya Allah nanti Al-Adharmanto Akan membuatkan jadwal kajian Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, saya mencintai anda karena Allah Ya, Habbakalladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai saya karena Allah Ustaz, apakah takdir bisa berubah? Saya pernah membaca hadis bahwa takdir seorang sudah ditakdirkan Menjadi ahli syurga atau ahli neraka Terkadang saya berpikir bagaimana jika saya memiliki akhir yang buruk Sehingga hal tersebut membuat saya sedikit putus asa apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Memang benar, takdir sudah beres. Dan nanti kita juga akan bahas di kitab Aqidah Bahawiyah di bab berikutnya nanti, poin-poin berikutnya bahwa Allah telah menentukan ahli syurga, nama dia dan sekaligus nama bapaknya. Allah telah menentukan ahli neraka, nama dia sekaligus nama bapaknya. Ahli surga tidak akan ditambah lagi, ahli neraka tidak akan ditambah lagi, ke beres. Cuman kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita sekarang harus berusaha. Allah telah menunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Berarti kita harus selalu waspada. Jangan sembrono. Jadi bukan malah putus asa, Justru malah ini motivasi supaya kita banyak beramal. Wahadainahun najdain. Allah telah menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan, tinggal kita milih. Contoh yang paling gampang, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Ini contoh yang paling gampang. Kita mau ke Surabaya. Lalu kita tidak tahu jalan. Kita sampai berada di perempatan atau pertigaan apa namanya PLN ya. Kita nggak tahu jalan. Ini kemana ini? Ke Surabaya. Lalu kita tanya kepada satu orang, Pak Surabaya mana Pak? Dia bilang, oh Surabaya tuh kamu ke ke utara, itu Surabaya. Jangan ke selatan. Kalau selatan nanti kamu ke Blitar. Ya. Kita kita kita milih yang mana? Utara atau selatan? Utara. Karena kita punya tujuan ke Surabaya dan kita telah ditunjuki jalannya adalah ke utara. Enggak ada yang sudah saya milih selatan aja, takdirnya Allah saya tersesat kok. Enggak ada. Sama dengan syurga juga seperti itu. Allah telah menunjuk inilah jalan ke syurga Kamu iman, rukun iman, rukun Islam diamalkan, ini syurga Kalau ini neraka, syirik, bid'ah, kemudian maksiat, ini neraka. Itu anehnya orang menempuh jalan neraka sambil mengatakan ini adalah takdir. Kenapa dia kok tidak milih jalan ke selatan, ke Blitar? Sambil mengatakan ini adalah takdir. Allah menakdirkan saya tersesat. Masalah ini sama. Jadi takdir bukan dihadapi dengan putus asa. Tapi dihadapi dengan optimis. Banyak-banyak amal soleh. Selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menutup umur kita dengan usnul khatimah. Itu aja. Sudah kau usah dipikirin. Tawakal Allah. Insya Allah kalau orang itu baik lahir batin semenjak semula. Allah menjadikan dia tetap istiqomah sampai mati. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladziina amanu fil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Orang kalau iman, amal soleh, lahir batin, oleh Allah dijadikan istiqomah terus di dunia dan di akhirat. Yang bahaya itu itu orang yang luarnya baik, dalamnya buruk. Ini yang bahaya. Biasanya orang-orang seperti ini akhir umurnya matinya suul khotimah. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Mas'ud yang panjang lebar Orang yang mengamalkan amalan ahli surga Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta Menjelang kematian dia berubah Dia mengamalkan amalan ahli neraka Dan dia matinya su'ul khotimah Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada tambahan fima yabdu linnas. Ternyata amal solehnya selama ini itu yang tampak oleh manusia. Dalamnya buruk mungkin tidak ikhlas, ria, ujub dan yang lainnya. Akhirnya mudah oleh Allah ditampakkan aslinya. Justru yang banyak malah kebalikannya, orang beramal ahli neraka. Ini banyak. Akhir umurnya taubat taubat dan nasuha, matinya kusnul otima Ini banyak seperti ini. Dan biasanya itu orang ahli maksiat yang hatinya baik. Cuma dia maksiat karena kalah oleh hawa nafsu. Tapi dia selalu menyesali dan dia tidak pernah ganggu orang lain. Ada seorang peminum khamr. Peminum khamr ini kelas berat. Tiada hari tanpa khamr. Bahkan khamr seperti seperti kopi dan seperti air putih. Kalau minum bukan satu botol, dua botol, sepuluh botol. Tiap hari itu minum khamr tiap hari. Jalan nggak bisa. Tapi dia tidak pernah ganggu orang. Sama orang itu akhlak baik, dan mungkin dia setelah minum dia menyesal. Cuma dia nggak bisa meninggalkan karena dia sudah kebiasaan minum omer. Bahkan dia dulu pernah di luar negeri di Belanda. Belajar minum omernya di sana. Subhanallah, akhir umurnya Masya Allah. Dia mula-mula kena penyakit. Tidak salah paru-parunya bocor. Tidak salah. Pernah kena penyakit parah. Langsung dia taubatan nasuha. Tidak minum homer lagi dan subhanallah lima waktu di masjid Bahkan waktu itu Ramadan Terawih nggak pernah ketinggalan Terus istiqomah puasa Ramadan Sampai menjelang Idul Fitri Dia meninggal dunia Dalam keadaan yang baik Masya Allah Ini banyak Jadi begitu Jadi takdir bukan putus asa Tapi tambah semangat Kalau sukses kita tidak sombong Kalau gagal tidak putus asa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, jika orang tua memerintahkan kita melakukan sesuatu agar barang itu ditemukan Orang tua disuruh seorang kiai yang mengaku tahu Apa seperti itu berarti barang Berarti orang tua Juga menyebutkan Allah Karena mendatangi dan mempercayainya Iya Barang hilang itu dicari Kalau ketemu Alhamdulillah kalau nggak ketemu berarti takdirnya adalah bukan milik kita, sudah habis masa pakainya. Jadi nggak usah pakai orang pinter untuk mencari tahu di mana barang itu ada. Gak ada faedahnya. Pertama-tama kita terjerumus dalam kesirikan. Yang kedua, ilmunya orang itu kadang benar, kadang tidak. Dan yang lebih bahaya lagi, jin itu suka adu domba barang hilang dilihat melalui apa telur ya biasanya ya atau apa itu tampak pencurinya adalah si fulan. Padahal pencurinya bukan si fulan, itu jin mau mengadu domba. Kita akhirnya seudan kepada si fulan, kita anggap dia telah mencuri. Sengaja jin mau ngadu domba manusia, enggak usah ditinggalkan aja. Karena datang ke dukun, ke tukang ramah datang saja, tidak diterima sholat kita 40 hari. Kalau percaya kufur. Apa kita mau mengorbankan akidah kita? Dan yakinlah dukun tukang ramal itu bohong semuanya palsu. Biasanya mereka itu benarnya satu, bohongnya 99. Tapi anehnya benar yang satu kita pegang untuk dalil. Ini cocok omongannya. Bohongnya 99 itu kita lupakan. Seperti itu. Karena ada kejadian begini, ada seorang istri tiba-tiba sakit, katanya diganggu orang macam-macam. Berobat ke dokter semuanya katanya nggak ada penyakit. Keluarganya, suaminya kepingin sembuh, terpaksa dibawa kepada ya semacam dukun. Ternyata bukan tambah sembuh, tambah parah. Oleh dukunnya malah dibuat mainan. Seakan-akan dukun itu mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, keluar paku, keluar silet, bahkan keluar linggis. Iya, itu permainan dokonya sendiri itu. Supaya tambah yakin. Yang sakit, ya tambah sakit, tidak sembuh. Tidak uang keluar banyak, tambah sakit, hanya mati. Allahu Akbar. Jangan percaya sudah. Dibohongi kita. Tauhid itu hati kita utuh kepada Allah saja, tidak pecah-pecah. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang pikiran nakal kita Ketika dilarang akan sesuatu maka kita akan melakukannya. Lalu bagaimana jika tanpa kita sadari melayang dalam pikiran kita bayangkan tentang wujud Allah, apa yang harus kita lakukan, lalu bagaimana kita menghilangkan kebiasaan itu. Syukuran atas penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya itu wajar ya, wajar. Memang setan selalu mudah seperti itu. Tapi kita jangan mengikuti godaan setan. Kalau sudah mengarah kepada bayang-bayangkan Allah, maka kita hentikan, kita ucapkan amantu billah. Aku iman kepada Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Sudah jangan diturut, jangan diteruskan. Dilawan, di stop. Itu aja. Karena kita nggak akan mampu menjangkau Allah. Roh yang ada dalam tubuh kita, kita akan kita tidak bisa menjangkaunya. Apalagi Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi dan Maha segala-galanya. Wallahu a'lam bisawab Mungkin itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi dua minggu lagi ya. Tepuk depan kita libur satu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون